آفلة في الله تعالى أدلة كونية وأدلة ثبوتها وأدلة ثبوتها وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة فقد ردت وردت فقد وردت بالاسم آه، مثل الرحمن الرحمن الرحيم wasifatu wasifati wasifati mitlu wa rabbukal ghafurur rahman wal fi'lu mit, wal fi'li mitlu wa yarhamu man yasha'u wa yamkinu itsbatuha bil aqli fa innan fa inna ta'ima fa inna ni'ama fa inna ni'ama allati tatra 'ala al ibadi min kulli wajhin والنقم التي والنقم التي والنقم التي تدفع عنهم تدفع تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل ودلالتها على ذلك أبيان وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك آه، للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد أفراد آه، لأفراد من الناس نعم المصنف musannif rahimallahu taala konsekuensi yang kelima yalzaminhu konsekuensi dari taktil Akidah taktil adalah bolehnya meniadakan apa yang Allah tetapkan dan ditetapkan oleh Rasulnya. Maka kita katakan berkaitan dengan firman Allah wajah Arab buka. Ya, kita katakan Allah tidak datang. Demikian juga dalam hadis uh, Allah turun ke langit dunia, kita katakan Allah tidak turun ke langit dunia. Karena di sini datang disandarkan, datang dan turun disandarkan kepada Allah atau penyandaran datang dan turun kepada Allah itu majas menurut ahlu ta'til. Dan tanda atau alamat majas yang paling kelihatan dan paling nampak menurut ulama-ulama yang mengatakan adanya majas dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran adalah sehatun nafihi bisa boleh ditiadakan dan meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ini adalah kebatilan yang paling batil atau termasuk kebatilan yang paling batil dan tidak mungkin orang itu berlepas diri dari hal ini melepaskan diri dari hal ini dengan mentakwil datang di sini dengan perintah li'anna ulaysa fisiyak mayadulu alaihi karena konteks ayat ini, ya, tidaklah bisa membenarkan hal semacam itu memanai wajah Arabuka dengan wajah amru rabbika kemudian di antara ahli taktil ada orang yang toroda tahu memperlakukan kaedahnya secara umum tidak setengah-setengah hati maka dia berlakukan secara umum dalam semua sifat atau bahkan melebar lagi sampai pada nama Allah namun di antara alu taktil ada yang tanakut ada yang kontradiktif karena dia tetapkan sebagian sifat tanpa yang lain siapa itu yang tanakut yang kontradiktif jawabannya as'ariyah dan maturidiyah mereka asaria dan maturidia menetapkan sifat yang mereka tetapkan dengan alasan karena inilah sifat yang didukung oleh akal dan mereka meniadakan apa yang mereka tiadakan karena alasan akal meniadakannya atau akal tidak mendukungnya. Maka yang jadi pokok adalah akal. Mereka menetapkan tujuh sifat yang mereka tetapkan atau tiga belas sifat yang mereka tetapkan bukan karena jelit dan karena akal. Maka kita katakan pada asaria eh, perbuatan kalian meniadakan sifat yang kalian tiadakan dengan alasan akal tidak mendukungnya maka satu hal yang mungkin untuk menetapkan sifat yang kalian tiadakan juga dengan menggunakan metode akal yang metode akal itulah metode yang kalian pakai untuk menetapkan sifat yang kalian tetapkan sebagaimana sifat yang kalian tiadakan tersebut adalah siap, sifat yang sabit, sifat yang benar-benar ada dengan dalil wahyu. Contohnya, mereka asaria menetapkan bahasanya Allah memiliki sifat menghendaki dan mereka menolak dan mengingkari kalau Allah punya sifat kasih sayang. Mereka menetapkan sifat kehendak dengan alasan karena sifat ini didukung oleh dalil wahyu dan akal sekaligus dalil wahyu firman Allah akan tapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki adapun dalil akal maka perbedaan makhluk dan e, kekhususan satu makhluk dengan apa yang menjadi kekhususannya dan menjadi ciri khasnya berkaitan dengan zat atau sifat makhluk adalah bukti Allah memiliki kehendak. Ada gunung, ada laut. Zat gunung dan laut itu berbeda. Sifat gunung, sifat laut berbeda. Oke, ini Eh, akan menunjukkan berdasarkan perbedaan hal ini masing-masing punya kekhususan eh, masing-masing punya sifat khas keadaan khas kondisi khas yang ada pada gunung tidak ada pada laut yang ada pada laut tidak ada pada gunung maka ini kata eh, maka ini menunjukkan maka berdasarkan hal ini akan menunjukkan adanya kehendak Allah namun mereka menolak sifat rahmat Sifat kasih sayang Dan mereka mengatakan Karena kasih sayang itu mengharuskan Lembutnya Orang yang menyayangi Warika dan lembeknya Orang yang menyayangi kepada yang disayangi Dan ini satu hal yang mustahil Untuk Allah Ta'ala Itu alasan As'ahiyah Kemudian mereka mentakwil dalil-dalil wahyu yang menetapkan sifat kasih sayang. Mereka takwil kepada satu perbuatan tertentu atau mengendaki satu perbuatan mengendaki untuk melakukan satu perbuatan tertentu. Maka mereka menafsirkan memaknai e, kasih sayang dengan perbuatan yaitu memberi nikmat atau keinginan untuk melakukan perbuatan, keinginan untuk memberi nikmat. Kita katakan pada asaria, uh, kasih sayang Allah adalah satu hal yang ada pada Allah dengan dalil wahyu dan dalil adanya sifat rahmat itu lebih banyak jumlahnya dan lebih banyak variasinya daripada dalil adanya sifat iradah. Karena untuk rahmah itu dia datang dalam Al-Quran dengan tiga model. Yang pertama adalah dengan isim. Menjadi nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan sifat durahmati. Dia adalah zat yang memiliki kasih sayang. Dengan perbuatan, yarhamu mayasya, dia menyayangi siapa yang dia kehendaki. Wayukin dan satu hal yang mungkin menetapkan sifat rahmat dengan akal. Karena nikmat alat tatra yang datang bertubi-tubi, silih berganti. Alal ibad pada hamba yang datang dari segala arah dan berbagai bencana yang bisa tercegah dari hamba setiap saat. Ini semua menunjukkan adanya sifat rahmat bagi Allah Azza wa Jalla. Dan dalil adanya sifat kasih sayang itu lebih jelas dan lebih jelas di dari, min adalah taksis daripada dalil akal yang namanya dalil taksis yaitu tadi ya, dal, uh, realita bahasanya makhluk satu dengan yang lain masing-masing punya kekhususan Yang dari taksus tadi alat alal tadi menjadi dalil adanya sifat iradah bagi Allah. Maka dalil akal akan ada sifat kasih sayang bagi Allah itu lebih jelas. Kenapa lebih jelas? Lidhuhuri idali lil khasa wal amma. Karena nampak jelasnya hal tersebut pada pelajar dan pada orang awam baik pelajar dalam agama ataupun orang awam dalam agama semua bisa kita ajak untuk berpikir yang menunjukkan bahasanya Allah itu sayang dengan kita. Berbeda dengan dalil taksis yang menunjukkan adanya iroda, maka dalil taksis tidaklah bisa dipahami dengan baik kecuali untuk afrodin nanas beberapa gelintir orang saja. mailul muridi usula manfaatin mudaratin yastalzimul hajata yastalzimu hajata wallahu ta'ala munazzahun munazzahu an zalika fa in ujiba bi anna لأن هذه لأن هذه إرادة المخلوق إرادة المخلوق إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في رحمته بأن رحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق وبهذا تبين بطلان بطلان مذهب تبين بطلان تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عما أم خاصا Qala syarihu hadzal lazimul khamisu min al-lawazimil batilati li madhabil mu'attilati yatadammanu awalan jawaya nafsu mas jawazu jawayu nafsu mas sabata jawazu nafsi jawayu nafsi nafsi mas sabata min sifati bil kitabi was sunnati fayalzamu ala qawlihi masalan wa arabuka rabbuka annallaha la yatiu amin min qawlihi sallallahu alaihi wasallam zilu rabbuna annallaha la yanzilu wa hadha la fi jam'i sifati hadha lazimul batilu mutarrafun fi jam'i sifati indahu li'annahum yanfawna sifatillahi azza lahi jalla wa idza qala Allahu masalan inna allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa yalzamu ala hadzal madhhabi madhhabil mu'attilati anna allaha la yuhibbu haula'i لأن هذا الذي أثبته أهل السنة من صفات ربنا عز وجل ذاتية ذاتية كانت ذاتية كانت أو فكرية هو مجاز indahum wa adharu alamatil majazi ayasiha nafyuhu nah adapun penolakan dengan alasan bahasanya kasih sayang itu menyebabkan lin, lembut dan lembek, maka jawabannya e, seandainya hujah ini adalah hujah yang benar, tentu mungkin mungkin bagi kita untuk menolak iradah dengan hujah itu. Kita katakan yang namanya iradah itu kecenderungan al-murid orang yang menginginkan sesuatu kepada apa yang diharapkan. Boleh jadi mendapatkan manfaat atau mencegah bahaya. Wa al-hajah dan konsekuensi dari menetapkan sifat iradah bagi Allah itu adalah berarti Allah membutuhkan makhluk. Padahal Allah tak sucikan artinya mustahil dari hal itu. Baik uji BK As'ari yang memberikan jawaban dengan mengatakan bahwasanya iradah yang yastalzim al-hajah itu adalah iradah makhluk. Nah, kalau dia katakan demikian, maka dia telah memberikan jalan untuk kita. Maka mungkin kita jawab dengan jawaban yang semisal untuk kasih sayang. Kita, kita katakan sifat kasih sayang itu mengharuskan kekurangan sifat yang jelek itu adalah kasih makhluk Bihada maka dengan ini tabayana jelaslah batilnya akidah alu taktil baik taktilnya itu bersifat menyeluruh semacam Mu'tazilah dan Jahmiyah ataupun e, taktilnya itu koson paksia semacam ini, e, As'ariyah dan Maturidiyah Eh, catatan atau penjelasannya konsekuensi yang kelima dari konsekuensi batil untuk madhab alit ta'til yang pertama adalah bolehnya menetap eh, meniadakan apa yang Allah tetapkan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah maka konsekuensi dari menyikapi membaca ayat baca Arab buka menurut akidah ta'til Allah tidak tetap yang silu kita katakan Allah tidak turun dan demikian seterusnya berlaku untuk semua sifat. Hal lazim konsekuensi yang fatal ini itu diberlakukan untuk semua sifat hingga menurut mereka. Karena mereka meniadakan sifat bagi Allah Azza wa Jal. Maka jika Allah berfirman, si Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, sofan berbaris, yalzam akan menjadi konsekuensi ayat ini menurut akidah taktil Allah tidak mencintai mereka Liana liana hadzal ladzi karena semua karena semua hal ini yaitu sifat Allah azza wajal yang ditetapkan dan yakini oleh ahlu sunnah baik sifat itu sifat dati atau kafiliyah itu adalah majas menurut alu ta'ti dan tanda majas yang paling menonjol adalah boleh ditiadakan ketika ternyata meniadakan satu hal yang tidak mungkin dilakukan maka ini menunjukkan tidak mungkinnya memperlakukan ee, eh, ketika meniadakan apa yang Allah tetapkan itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan ya maka ya, berarti ya tidak bisa melakukan takdir dengan alasan karena itu cuma majas ya bibit Misalnya anam asyairata wal matul maturidiyata alladaihi alladina alladina istakmalul akhla isbatan wa nafyan yumkinu ay yaridda alaihim aidan bil akli hum atbatul iradata bidalil annahu istama'a ala thubutiha as-sam'u wal aqlu wa qad dzakara al-musannif rahimallahu adillatuhum as-sam'iyatu as-sam'iyata wal aqliyata wa nafa rahmata bihujjataini ihdahuma ta'wilun ta'wilun nususi as-sam'iyati Wasani tak wasania wasania tuhuma anna rahmata min jihatil akli la taliku billahi wa kaifa dalika qalu li annaha tastalzimu lina rahimi wa riqqatihi bil wariqatahu wariqatahu bil marhumi wa hadza la yaliku billahi azza wa jalla faradul musannifu faradul musannifu faradul musannifu alaihim syar'an wa wa aqlan nah Kemudian yang kedua, Asairah dan Maturidiyah yang menggunakan akal untuk menetapkan dan meniadakan akal men, uh, sifat, mungkin kita bantah juga dengan menggunakan akal. Bahwa maka mereka menetapkan uh, iroda dengan alasan uh, terkumpul dalil yang menetapkan iroda, dalil wahyu dan akal dan penulis telah menyebutkan dalil mereka baik yang dalil semai, wahyu ataupun akal. Dan mereka meniadakan kasih sayang bagi Allah dengan dua alasan. Mereka takwil dari dalil wahyu. Yang kedua, kasih sayang dari sisi akal tidaklah pantas bagi Allah. Kenapa demikian? Mereka mengatakan karena konsekuensi dari kasih sayang adalah lembutnya penyayang dan lembeknya penyayang terhadap marhum yang disayang Ini tidak layak bagi Allah Azza wa Jal maka penulis membantah mereka secara dengan dalil syar'i dan akli ini dan ini Fasyar'u anna nusus rahmati aktsaru min nususil iradati fahiya fahiya mutanaw mutanawwi'atun fahiya mutanawwi'atun tanwi'an tanawwu'an tanawwu'an yudh Yudrikuhul Yudrikuhul khasatan wal khasatu khasatu wal amatu Bikilafi nususil Nususil Nususil iradati Fala yafkahuha ila afradin Afradun Ila afradun minan nasi Min jihati akhi Amma yafradu Min tanabihin Min tatabu'i Min tatabu'i Wa Wa intifa'il niqami هذا دليل على أن الله على أن الله رقيب بعباده عز وجل ثم من جهة العقل أيضا ما ما hasiluhu syai'ani ما حاصله شيئان أحدهما أن الإرادة ahaduhuma أحدهما أن الإرادة هي ميل المريد ميل muridi ميل المريد إلى من يرجو نف naf'ahu أو يتحاجه أو غير ذلك من المصالح وثانيهما فإن فإن قالوا هذه إرادة المخلوق مع المخ مع المخلوق يقال لهم الرحمة التي تستلزم tastalzimu riqata التي تستلزم الرقة الرحم ولينه بال- walinahu ولينه بالمرحوم هي رحمة الم- هي رحمة المخلوق وبهذا علم أن- ulima علم أن مذهب mu'attilati batilun min jihati sam'i wa min jihati al-aqli. Nah. E, kemudian e, maka penulis membantah ya, mereka yang menolak sifat rahmat secara syariat dan akal. Dari sisi syariat, dalil-dalil tentang rahmat lebih banyak daripada dalil-dalil tentang iroda. Faya maka nusus rahmat itu variatif dengan e, dengan variasi yang bisa diketahui dipahami oleh kalangan terpelajar dan kalangan awam berbeda dengan dalil-dalil tentang iroda maka tidaklah memahaminya dengan baik kecuali segelintir orang dan dari sisi akal apa yang kita disaksikan oleh banyak orang berupa bertubi-tubinya nikmat Allah dan terjegahnya berbagai hukuman Allah ini adalah dalil bahasanya Allah itu rahim dengan hamba hamba yang azza wa jal. Thumma min akli aqli Kemudian penulis juga memberikan bantahan dari sisi akal. Mahasiluhu yang intinya ada dua. Yang pertama kita katakan iradah itu sendiri maknanya adalah kecenderungan orang yang berkehendak kepada orang yang diharapkan manfaatnya atau dibutuhkan manfaatnya atau kepentingan-kepentingan yang lain. Kemudian yang kedua, jika mereka mengatakan itu adalah iroda makhluk dengan makhluk, kita katakan rahmah yang mengandung konsekuensi lembeknya e, orang yang e, menyayangi dan lembutnya dia kepada makhluk kepada yang disayangi, ini adalah kasih sayang makhluk. yang berbeda dengan kasih sayang Allah. Maka dengan keterangan ini diketahuilah bahasanya akidah letak adalah potil, tidak benar dari sisi wahyu, tidak pula dari sisi akal. Selesai. قال المصنف وبه علم أن طريق العشائرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تنجفئ به شب شبه المعتزلة المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين أحدهما أنه طريق مبتدع لا يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها والبدعة لا لا تدفع بالبدعة لا تدفع لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على العشائرة والماتريدية بمثل ما احتج به العشائرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة فيقولون لقد لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما, بما نراه دليلا عقليا ونول ونولي ونولوا دليله السمعي فلنا عقول كما أن لكم عقولا فإن كان عقولنا خاطئة فكيف كان عقولكم صائبة وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة بالإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى Nah Lebih maka keterangan, keterangan di atas diketahuilah bahasanya jalan Asairah dan Maturidiyah berkaitan dengan nama dan sifat Allah dan alasan-alasan yang mereka pakai untuk itu uh, adalah alasan-alasan yang tidak bisa dipakai untuk membantah subhat Mu'tazilah dan Jahmiyah. Hal itu karena dua alasan. Yang pertama karena metode As'ariyah itu adalah metode yang bid'ah e, tidak diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Salaful Ummah dan para imam. Dan bid'ah tidak boleh ditolak dengan bid'ah dan bid'ah itu ditolak dengan sunnah. Yang kedua, Jamiah dan e, Mu'tazilah dan Jamiah mungkin untuk beralasan lima membela sifat yang mereka tiadakan dari As'ariyah dan Maturidiyah bimisli dengan pembelaan Ya. ya, ya, bimisli mahtajja jabil asairah dengan semisal alasan dipakai oleh As'ariyah dan Maturidiyah untuk meniadakan sifat eh, eh, yang ditetapkan oleh Sunnah. Fayakuluna mu'tazila dan Jami'ah mengatakan kalian telah bolehkan untuk kalian sendiri peniadaan sifat yang kalian tiadakan bimaza antum dengan alasan dalil akli yang kalian sangka lalu kalian takwil wa awaltum dalilahu sam'i lalu kalian takwil kalian taat dalil sam'i ya, maka Mu'tazilah mengatakan pada kepada Asy'ariyah kenapa kalian haramkan kami, kami kalian larang kami untuk meniadakan apa yang kami tiadakan dengan alasan kami menilainya sebagai dalil akal lalu kami takwil dalil-dalil wahyu maka kami punya akal sebagaimana kalian punya akal jika akal kalian keliru maka bagaimanakah mungkin akal kami keliru baik karena jika akal kalian pakai eh, Fakai akulkum akulukum so iba maka bagaimanakah akal kalian kok benar maka jika akal kalian benar, maka bagaimana kau akal kami bisa dipastikan salah. Walai salakum dan tidak ada pada kalian hujah untuk mengingkari taktil yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan jamia, kecuali semata-mata tahakum mujarti tahakum semata-mata e, memberikan penilaian tanpa dasar dan mengikuti hawa nafsu. سكت اي سكت اي سكت وهذه حجة لا وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة للأشعرية والماتوريدية ولا مدفع لذلك ولا مقيس عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون يطردون هذا الباب هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الاسماء والصفات ما اثبته لنفسه بكتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييفا وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريفا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نوره قال الشارح hafizahullah ta'ala Aqulu Qarara al-musannifu rahimahullahu Kudlana hujajil asyairati Wal matu Wal matu Wa aqulu man lafa lafahum Wa id Wa annahu la yandafi'u bi Ihtijajul mu'tazilati Ihtijajul mu'tazilati Wajahmiyati alaih min wajhain Nah Maka ini adalah argumentasi yang menghancurkan wa ilzam dan pemaksaan logika yang benar dari jamnya dan mutazilah pada asalnya dan maturidiyah maka tidak ada tempat untuk menolak alasan jamiah ini alasan mu'tazilah ini atas, atas asariah dan tidak ada tempat untuk e, menolak tidak pula wala mahis untuk berlari darinya kejadian kembali kepada akidah salat yang memperlakukan Adelba masalah ini dan menetapkan nama dan sifat bagi Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam isbatan isbat tanpa tamsil tanpa takyid dan mensucikan Allah dari kesurupan dengan makhluk namun tidak sampai menyebabkan taktil pengingkaran apalagi penyelewengan makna namun siapa saja yang tidak Allah berikan punya cahaya maka dia tidak punya cahaya Penjelasannya penulis menegaskan tentang batalnya alasan-alasan asharia dan Maturidiyah. Dan aku katakan laman lafa lafahum dan siapa yang berselimut dengan selimut mereka. Siapa yang putih jejak langkah mereka. Dan sesungguhnya tidaklah tertolak darinya layan David tidaklah tertolak dengan sebab e, alasan asariyah hujat atau alasan mu'tazilah dan Ada alaihim pada asariyah menwajahin dari dua sisi sisi yang pertama taktil adalah satu hal yang mengada-ada dan mengada-ada bid'ah dan bid'ah tidak boleh dibantah dengan bid'ah namun bid'ah tidaklah ditolak kecuali dengan sunnah Sedangkan mereka, mereka asariyah tidaklah mereka memiliki sunnah pada diri mereka. Tidak ada pada diri mereka nasr Al-Quran, tidak perlu dari sunnah, bahkan semata-mata akal. Iman. tukulukum sohibatan sampai ke tukulukum mukulun tukuluna khoti adam ila akhirnya an-ahami roti Bihabi koti, bihabi koti, ilzaman. Sahihun mutasyari roti, wal maturi diyadi. Wafiha dari lunana alusunati ala bulan mengatakan mutasyari roti, wal maturi diyadi. Kaifayat bukuna lindahi. Yus bituna. Kaifayat bukuna lindahi. Sabah asifati. Ibu jadikan Nah, uh, uh, penjelasan yang kedua kesimpulannya jelas yaitu Mu'tazilah dan jamiah bisa melawan berhujah melawan asar dan Maturidiyah dengan mengatakan kalian meniadakan sifat yang kalian tiadakan dan kalian tetapkan sifat yang kalian tetapkan dan karena kalian melakukan, melakukan uh, takwil terhadap dalil semai dan kalian lajiin menggunakan manfaatkan dalil akli maka bagaimana mungkin kalian haramkan kami untuk melakukan akal padahal kalian membolehkannya untuk diri kalian sendiri dan apa kalian apa dalil kalian untuk menetapkan apa yang kalian tetapkan dan apa dalil kalian untuk meniadakan apa yang kalian tidak tiadakan maka jika akal kalian benar maka bagaimana mungkin akal kami salah dan seterusnya dialog Hiya dialog ini yang fil hakikat pada hakikatnya adalah bantahan yang benar dari Mu'tazilah dan Jahmiyah terhadap Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wa uh, wafiyah dari lunana juga dalam di atas kita jumpai juga dari sunnah untuk menunjukkan batilnya akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bagaimana bisa bisa mereka tetapkan untuk Allah tujuh sifat dengan alasan akal menetapkannya dan meniadakan sair sifat ay atau sifat sifat-sifat yang lain وبهذا يرجي وبهذا يظهر أن الأشاعرة والماتريدية مختزلة wa rasuluhu min sifatil bari jalla wa ala wa nafiya ma nafahu Allah an nafsihi wa nafahu anhu rasuluhu yajibu ayakuna ayakuna muawwalu awalu alaihi fihi wa nasu la aklu hada khulasatu hadaini wajhaini alladaini huma dalilun qati'un ala anna madhhab al-asy'ariyati batilun thumma wajjah asy-syaikhu ثم وجه الشيخ رحمه الله كما هي عادته muqtadiyan min man madha min a'immatis salafi min da'watin nasi ila sunnati wal wal ahdi biha wastimaliha wa aqulu fi jami'i ahkamillahi fil hadal babi wa fi ghairihi walakin al musannifu rahimahullahu yuakidu ala sifati rabbi azza wa jalla li ala kitabatiha wa jazallahu khairal jazari nah Wabihati yatar maka dengan ini nampaklah bahasanya Asy'ariyah dan e, hakikatnya adalah Mu'tazilah. Kecuali dalam tujuh sifat yang mereka tetapkan buka e, yang mereka tidak tetapkan dengan nas namun mereka tetapkan karena faktor pendorong akal. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan Asy'ariyah dan maturidah tidaklah menetapkan apapun untuk Allah. <coughs> Karena menetapkan apa yang Allah tetapkan berupa sifat al sang pencipta Jalla wa'ala dan meniadakan apa yang Allah tiadakan dari dirinya atau ditiadakan oleh Rasulnya wajib ayakunan mu'awal wajiblah yang jadikan patokan adalah nas bukan akal inilah inti dari dua poin yang keduanya dalil, dalil tegas menunjukkan batilnya akidah as'ariyah kemudian penulis wajah memberikan taujih, memberikan arahan sebagaimana kebiasaan beliau meladani para imam salat terdahulu itu mengajak manusia kepada sunnah dan berpegang teguh dengan sunnah dan menggunakannya dan aku katakan ini berlaku untuk semua hukum Allah sampai berlaku untuk eh, fiadal bab fi ghairihi baik dalam masalah sifat Allah ataupun yang lainnya akan tapi penulis menekas, menekankan pada sifat Allah Jalla ala karena karena penulis memang menulis kitab ini fiha tentang sifat Allah ya wahyu Wa kullu amma ta'dilu mu'attilu fa zahirun wa amma tamsiluhu fa li'annahu innama aslun aqala aqala la li'tiqadihi aqala li'tiqadihi anna isbat sifati yastalzimu tashbihun tashbiha eh, yastalzimu tashbiha fa mithalu awwalan fa mathala awwalan wa aqala thaniyan kama annahu bi ta'tilihi mislihi bin naqsi nah Uh, ulima mimma sabaqa itu kata yang telah lewat bahasanya semua ahli ta'til itu ahli tamsil dan semua ahli tamsil itu ahli ta'til semua ahli tamsil itu ahli ta'til kenapa? Karena setiap ahli tamsil itu berarti dia mentaktil, mengingkari, menyingkirkan dalil-dalil yang menetapkan tidak adanya tamsil. Dan setiap ahli tamsil adalah ahli taktil karena karena mereka melakukan taktil terhadap nusus sifat dari maknanya yang hak. Kita taktil, nusus sifat dari maknanya yang hak. Adapun taktilnya mu'atil maka jelas, adapun tamsilnya mu'atil adalah karena seorang ahli taktil hanya melakukan taktil karena dia punya keyakinan pasti menetapkan sifat mengharuskan tasbih. awalan awalat wa'atalah tanian. Maka mereka melakukan tamsil dulu baru taktil. Maka ma'ana ta'tilihi matsalahu bin naqisi. Sebagaimana ketika alu taktil itu melakukan taktil maka masalahu pada hakikatnya dia telah menyerupakan Allah naqis dengan sesuatu yang tidak sempurna. يأتي أولا تأثير المعدل وهو تأثير الأسباب وصفات أو نفي الصفات أو نفي نفي الصفات ظاهر وواضح أما تمثيله فإذا قيل كيف كان المعدل ممثلا أو مشبها لم ندركه قوله مؤثرا لأن التعبير ظاهر لكن نحتاج إلى بيان حتى نعرف أن المعطل مشابه أو مماثل فالجواب عرفت فيما سبق أن المعطل حمله على تعطيله اعتقاده التشبيه من نصوص الصفات فهو لم يفهم من نصوص الصفات ما فهمه أهل السنة أن ما أفادته النصوص من أسماء الله وصفاته ظاهرا والمعنى الحق اللائق بالله عز وجل wa inna ma fahima at-tamalla fahima min zahiri nususi musyabahat al-khaliqi jalla wa ala li khalqihi falaman falaman qadaha fi qalbihi hadzal ma'na al-fasidu wa talawwata bihi aqluhu wa fitratuhu laja'a firaran minhu ila ta'tili fakana bidzalika musyabihun awalan thumma mu'attilan thaniyan hada min nahiyatin wa min wa min nahiyatin ukhra annahu hina من صفات الرب جل وعلا وإن ذلك حق على حقيقته فإنه شبه بتأثيره شبه الخالق الكامل بكل وجه من الوجود بالمخلوق النافس ولهذا يقولون المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما Nah Penulis menginginkan untuk menjelaskan kaidah yang terkenal di antara para ulama dan para imam sunnah semua alu ta'til adalah alu tasbih Semua alu tasbih alu ta'til Penjelasannya adalah sebagai berikut Taktilnya alu taktil adalah meniadakan nama dan sifat atau meniadakan sifat atau meniadakan sebagian sifat. Meniadakan nama dan sifat taktilnya jahmiyah. Meniadakan sifat tanpa nama taktilnya mu'tazilah. Meniadakan sebagian sifat taktilnya as'ariyah satu hal yang jelas dan jelas Adapun tamsil yang Tuhan oleh alu taktil Fa'idakila maka jika ada yang bertanya Bagaimana kalau taktil itu adalah alu, tak, alu tamsil dan tasbih Padahal Uh, Nahnu kami mengetahui kalau dia adalah alu taktil Karena taktil satu hal yang jelas Namun kami perlu penjelasan sehingga mengetahui bahasa tak, alu taktil adalah alu tasbih dan alu tamsil Ajaknya telah anda ketahui dalam keterangan yang lewat Bahasa al yang mendorongnya untuk melakukan taktil adalah keyakinan Adanya kesopan dengan makhluk dalam nusus sifat Bahwa Bahwa kalau taktil dalam memahami dari nusus sifat Apa yang dipahami oleh alusuna sunnah Yaitu apa yang menjadi isi nusus Sifat, rupa nama dan sifat Allah Dahiran uh, uh, uh, Ya, maknanya makna yang zahir itulah makna yang benar yang layak bagi Allah Azza wa Jal. Wa inama fi matamsil. Adapun tamsil itu dipahami eh, atau dipahami dari zahir nas kesumpaan khalik li khalqi dengan makhluknya maka hal ini asal muasalnya adalah tatkala merasuk ke dalam hati satu makna yang tidak benar dan terkotorilah akar dan fitrahnya akhirnya dia laja'a uh, eh, eh, firaran minhu ila ta'ti laja'a maka dia memanfaatkan atau berlindung dalam rangka lari darinya maka dia berlindung dan melakukan taktil maka dengan itu maka alu taktil itu melakukan tasbih pertama kalinya kemudian melakukan taktil pada keduanya. Ini penjelasan yang pertama. Kenapa alu semua alu taktil adalah alu tamsil. Hada min ahiyatin. Adapun uh, penjelasan yang kedua, hina ketika alu taktil itu meniadakan apa yang jadi kandungan Quran dan Sunnah berupa sifat Allah Jalla Ala dan itu adalah satu hal yang benar sebagaimana mana hakikinya maka dengan taktilnya lalu taktil ini sabah menyerupakan Allah yaitu menyerupakan Allah yang sempurna dari semua sisi Allah kemudian disumpahkan dengan makhluk yang nafis tidak sempurna Karena sesuatu yang tidak ada pada dirinya sifat ini dan itu maka dia tidak sempurna. Oleh karena itu para ulama mengatakan alu tasbih itu menyembah patung berhala. Sedangkan alu taktil itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, iya. Kaunal musyabih Hada mudrakun. Hada mudrakun. Arafna annahu eh, mathalul mathal khaliqi bi khalqihi wa ja'ala ma dallat alaihi nususi nususu nususu sifati rabbina jalla wa ala eh, musyabihan li sifati khalqihi fa yaqulu yaduhu ka aydina wa 'aynuhu ka aynina wa wajhuhu كوجهنا كوجوهنا كوجوهنا هذا ظاهر مدرك lakin kaifa kana musyabbihu mu'atilan kaifa ta'tiluhu sayadkuru syai'u al al aujuha aujuha allati kana munaffiru biha biha mu'atilan nah kemudian poin yang kedua bagaimana alu tasbih itu adalah alu taktil kita memahami kalau musabih itu alu tamsil hadam mutlak ini bisa dipahami Arab kita mengetahui kalau dia menyerupakan khalik dengan makhluk e, fajala dia jadikan kandungan dalil Rupa sifat Allah Jalla wa'ala itu serupa dengan sifat makhluk Dia katakan tangannya sebagai tangan kita Matanya sebagai mantap kita Wajah Allah sebagaimana wajah kita Nah, hal zahir mutlak. Ini jelas dan bisa dipahami. Kalau alu tamtil itu alu tasbih, alu tasbih itu alu tamsil. Akan tapi bagaimana kata alu tasbih itu alu taktil, di mana tak taktilnya penulis akan menyebutkan alasan-alasan yang menyebabkan semua alu tamsil itu adalah alu taktil. Di antara alasan yang tadi telah saya sampaikan karena semua alu tamsil dia melakukan taktil menyingkirkan nusus berbagai dalil yang menetapkan ada mutamsil dan karena semua alu tamsil itu melakukan taktil terhadap nas-nas yang dia eh, dia imani dengan cara tamsil maka dia eh, telah melakukan taktil terhadap makna hak karena makna hak dari nusus sifat itu bukan tasbih. Sama sekali bukan tasbih. Ketika ini dimaknai dengan tasbih, maka berarti mereka melakukan taktil terhadap makna hak yang ada dalam nusus sifat. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah